Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah <clears throat> wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd <clears throat> kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kita masuk pada bab yang baru <clears throat> bab yang ketiga dari kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala yaitu bab majaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Hadis terjemah biografi ini atau judul bab ini terjemah di sini maaf artinya adalah judul bab bukan biografi meskipun terkadang terjemah artinya bisa biografi. Dan terjemah dalam hal ini adalah judul bab. Hadis terjemah judul bab ini berisi penjelasan hal yang berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi panjangnya rambut Nabi, dari sisi tasrihuhu e, sisirannya Nabi wal inayatu bihi perhatian Nabi dengan rambut kepalanya. Uh, untuk rambut itu bisa dibaca sya'arun boleh juga eh, ainnya di fathah, boleh juga ainnya disukun. Boleh sya'arun dan boleh sya'run. Hadis yang pertama di bab ini dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai setengah telinga beliau. Diatkan oleh Muslim. Maka dalam hadis ini disampaikan bahasanya rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai setengah telinganya dan terdapat dalam uh, sebagian hadis bahasanya rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma dan cuma adalah ma yadribul katifa syari yadrib telah kita pernah sampaikan yadrib di sini maknanya yasilu Doroba di sini maknanya wasola. Rambut yang wasola yang sampai atau menyentuh pundak. Maka kita jumpai ada beberapa versi tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan setengah telinga, ada yang mengatakan menyentuh pundak dan yang lain. Maka tentu perlu kompromi. Famin ahli ilmi maka sebagian ulama mengatakan bahasanya ini kembali berkenaan dengan fil ahwal, perbedaan keadaan. Artinya kadang begini, kadang begitu. Maka ada orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan e, rambut kepala Nabi panjang sampai e, pundaknya. Maka orang yang melihat ini wasofahu menceritakan bahasanya rambut kepala Nabi itu jumah yang artinya rambut yang menyentuh pundak dan sahabat yang melihat rambut kepala Nabi kurang dari hal tersebut dia pun menceritakan apa yang dia lihat oleh karena itu maka Ibnu Katsir rahimallahu taala di kitabnya Bidayah wan Nihayah setelah membawakan sejumlah hadis ya, tentang masalah ini tentang masalah rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dan menyimpulkan tidak ada pertentangan di antara dua hal ini. Karena namanya rambut kepala terkadang memanjang dan terkadang dipendekkan. Fakulun maka masing-masing sahabat haka menceritakan bihasabi maraa sesuai dengan apa yang dia lihat. Namun ada kompromi yang kedua. Kompromi yang kedua di antara ulama ada yang mengkompromikan riwayat-riwayat ini dengan mengatakan bahasanya rambut kepala Nabi itu sampai setengah telinga kalau dengan dilihat rambut kepala tersebut dari sisi telinga. Maka melihatnya dari samping. Ya, kalau dilihat dari samping maka terlihat sampai ke setengah setengah daun telinga. Adapun orang yang mengatakan rambut Nabi itu cuma maka karena dia melihat dari belakang. E, maka kalau melihat dari belakang cuma kalau melihat dari samping setengah daun telinga. Ada dua versi kompromi wal kaulu al awal azhar. Kompromi yang pertama itu yang lebih kuat dibandingkan kompromi yang kedua. Kompromi yang pertama tadi yang dipilih oleh Ibnu Katsir yaitu itu berbeda-beda tergantung perbedaan ya, rambut Nabi ketika itu. Ya tentang rawinya maka Imam Tirmidzi mengatakan akhbarana Ali ibn Hajar ya qal akhbarana Ismail ibn Ibrahim dari Ismail bin Ibrahim dari Humaid yaitu Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik. Ya, kemudian kalau di di buku ini yaitu di Mawahib Muhammadiyah disampaikan tentang kompromi dalam masalah ini. <clears throat> Ada yang mengkompromikan dengan mengatakan kil al murad sya'rihi. Itu adalah mayoritas rambut Nabi ada yang mengkompromikan dengan fi ba'dil ahwal. Itu di sebagian keadaan. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya rambut Nabi itu setengah daun telinga hina layu fariku sya'rahu. Itu ketika Nabi tidak susu, uh, tidak sisiran belah tengah namun ditarik ke belakang. Maka ketika ditarik ke belakang, rambut yang depan itu nanti kan makin lama makin makin sedikit. Nah yang terakhir itu di separo e, eh, daun telinganya. Di separo daun telinganya. <clears throat> Maka ada yang menjelaskan demikian. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang kedua di bab ini adalah hadis dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah ibn Az-Zubair. Ya, anaknya Az-Zubair ibn Awam. Ya, maka Az-Zubair punya anak ya, Abdullah bin Zubair dan ada dari Asma sama-sama dari istrinya yaitu Asma. Ya, ada Abdullah bin Zubair dan ada Urwah ibn Az-Zubair. Namun Abdullah bin Zubair itu sahabat, Urwah bin Zubair itu tabi'in. Ini karena ya, karena Abdullah bin Zubair uh, sigar sahabat-sahabat muda ini ketemu Nabi ketika usianya masih belia maka adiknya ya ya tidak ketemu Nabi ya Urwah bin Zubair adiknya Abdullah bin Zubair An Aisyah dari bibinya ya, yaitu ibunda Aisyah radhiallahu anha Ibunda Aisyah mengatakan aku mandi aku bersama Rasulullah dari satu wadah. Bahkan al sya'ron dan Nabi itu memiliki rambut e, kepala yang kondisinya adalah fokol jumah dunal wafroh Itu di atasnya jumah namun di bawahnya wafroh Ya penjelasannya Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu wadah dari satu ember. Fihi dalilun. Maka hadis ini dalil bolehnya suami istri mandi dari satu ember yang sama mandi bareng dari satu ember yang sama satu hal yang boleh dan dari sini ya, kemudian di, dari, ada derivat yang lain yaitu tidak ada aurat antara suami istri dari yang lain menunjukkan bahasanya suami boleh melihat aurat istrinya dan sebaliknya. Dan Nabi memiliki rambut kepala di atasnya jumah, di bawahnya wafrah. Maka deskripsi atau cerita di sini atau penggambaran di sini tibar melihat uh, mahali syari posisi rambut kepala Nabi tidak melihat E, bukan rambutnya namun posisi rambutnya. Wal makna dan maknanya bahasanya rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu anzal lebih turun daripada wafrah non lebih atas daripada jummah. Famis luhada lahu lima. Nah rambut semacam ini pertengahan antara wafrah dan jumah namanya lima. Wakat sabaka dan telah lewat bahasanya masing-masing dari sahabat menceritakan rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihasabi mara'a berdasarkan apa yang dilihat. Yeah. Dan <clears throat> maka cuma itu adalah tadi eh, yang menyentuh atau masakota alal mengkibain yang menyentuh pundak itu namanya lima namanya cuma sedangkan uh, apa uh, wafrah ya, mawasola ila syahmatil udun ya, yang sampai pada ujung telinga ini namanya wafrah kemudian Nabi tadi dikatakan bahasanya posisi rambut Nabi itu di atasnya jumlah non di bawahnya wafra. Wafra itu lulus ini, non tidak sampai bunda tengah-tengah antara ini dan bunda Nah, itu namanya lima. Ya, tentang rawi uh, hadis uh, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Hanat ibn Sari. yeah. Kemudian hadasana Abdurrahman ibn Abi Zinad. Abdurrahman ibn Abi Zinad ya, itu nama lengkapnya adalah Abdurrahman ibn Abdullah. Di Abu Zinad itu namanya adalah Abdullah. Ya, Abdurrahman bin Abdullah bin Taqwan al-Madani. Ya karena Yukimu di Baghdad, uh, dia tinggal di Baghdad, wafat tahun 100 74. Kemudian dari Hisham bin Urwah ibn Zubair. Dia adalah seorang ahli fikih, hujatun imamun, hujat dan imam karena yasmud dahra. Dan adalah beliau Hisham bin Urwah ini punya uh, kebiasaan yaitu puasa setiap hari. Perlu diketahui bahasanya samudahar itu diperselisihkan ulama apakah makruh ataukah mustahab. Puasa setiap hari, ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, asalkan bukan hari yang haram untuk puasa, ini puasa dahar. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa dahar. Ya, apakah dianjurkan ataukah makruh? Ya, pendapat Syafi'iyah dianjurkan. Kecuali jika punya dampak negatif. Karena puasa setiap hari, kemudian tidak bisa memenuhi hak istri, hak biologis istri misalnya. Nah, maka ini jadi makro. Karena puasa setiap hari, kemudian eh, kerjanya jadi loyo. Padahal dia butuh tenaga yang banyak untuk pekerjaannya, nah, jadi makro. Namun kalau tidak ada doaf, tidak berdampak lemah, maka puasa setiap hari itu mustahab, ingin syafi'iyah ya, dianjurkan. Maka satu hal yang baik, orang seandainya ada orang puasa setiap hari asalkan Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik itu tidak puasa, setiap hari puasa itu mustahab dianjurkan. Dengan syarat tidak menyebabkan kelemahan fisik sehingga menyebabkan hal-hal yang lebih penting eh, itu eh, tidak bisa dikerjakan atau eh, adanya hak-hak yang tidak ditunaikan. Kalau tidak bertampak demikian, maka puasa dahar dianjurkan. Maka bisa kita lihat di sini berarti di antara ulama yang menganjurkan puasa dahar adalah Hisham bin Urwah. <clears throat> Eh, beliau ini lahir tahun 23 eh, Hijriah dan wafat tahun 95 eh, atau 92 Hijriah. Dan beliau adalah salah satu dari tujuh ahli fikih kota Madinah. Dari Bunda Aisyah radhiallahu anha Siddiqah binti Siddiq. Nah, kemudian eh, kalau hadis yang terkenal Ya, yang menceritakan kalau Ibunda Aisyah itu mandi dengan Nabi itu tidak ada tanpa tambahan wakana lahu sya'run. Hadis yang lebih populer <clears throat> ya, tentang uh, Ibunda Aisyah mandi bareng dengan Nabi dari satu ember itu tidak ada tambahan wakana lahu sya'run. Maka di catatan kaki ya, dikatakan oleh Rozak Razak jahul Musannif di sini di samping diatkan oleh At-Tirmidzi, di sini di Syama'i juga diatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' Tirmidzi. Sumakal, kemudian Tirmidzi mengatakan di sana ada hadisun hasanun sahihun gharibun. Ini adalah hadis hasan sahih gharib dan ini gharib kalau dari jalur ini. Karena diriwayatkan dari gairi wajihin beberapa jalur dari Ibunda Aisyah. Kalau beliau mengatakan, aku mandi bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu wadah, itu dari satu ember. Nah kalau sejumlah jalur tersebut tanpa menyebutkan hadal harfa kalimat ini, huruf di sini artinya kalimat, huruf artinya kalimat. E, maka huruf di sini bukan huruf secara nahwu, namun huruf di sini maknanya adalah jumlah mufidah. E, maka terkadang maka di sini kita jumpai ini bahasanya Imam Tirmidzi. Ya, kita jumpai salah satu makna harf itu jumlah mufidah. Ya. Walam kata Imam Tirmidzi, walam yadkur maka sejumlah riwayat tersebut tidak menyebutkan hadal harfa jumlah mufidah ini yaitu tambahan wakan law sya'un faqal jumlah wa dunal wafah. Ya, satu-satunya maka disebut gharib. Satu-satunya yang menyebutkan jumlah ini kalimat ini Ya inna madzakarahu. Ya, jalur yang menyebutkan uh, kalimat ini adalah jalurnya Abdurrahman ibn Abi Zinad. Uh, namun kata Imam Tirmidzi, Abdurrahman bin Abi Zinad itu perawi yang siqah. Adalah Malik bin Anas Imam Malik mensiqahkannya dan memerintahkan untuk menulis dan mencatat hadis darinya. Ya, maka beliau Imam Tirmidzi cerita bahasanya uh, hadis ini punya banyak jalur. Ya, ada beberapa jalur. Maka sejumlah jalur menceritakan hadis ini tanpa tambahan keterangan tentang masalah rambut. Yang menceritakan tentang rambut, ngasih tambahan ada plus cerita tentang rambut Nabi itu cuma satu jalur saja. Yaitu jalurnya Abdurrahman. Ya, Ibn Abi Zinad. Teman-temannya Abdurrahman Ibn Abi Zinad tidak ada yang menceritakan hal tersebut. Ya, namun Tirmidzi mengatakan Abdurrahman ibn Abi Zinat itu perawi yang siqah. Uh, eh, apa maksudnya? Maka dikatakan oleh Abdul Razak bahasanya Imam Tirmidzi rahimahullah taala ingin ayusbit untuk menegaskan sahihnya tambahan ini. Jadi menurut beliau ini adalah ziyadatul siqah yang makbulah. Tambahan uh, keterangan dari perawi siqah yang diterima karena Abdurrahman ibn Abi Zinad siqatul hafid maka ziyadahnya adalah ziyadah siqah bukan tambahan yang sad. Dan kita tambahkan di samping keterangan Tirmidzi, bahasa Ibnu Ma'in berkomentar tentang Abdurrahman ibn Abi Zinad, asbatu nasbi Hisham. Ya, muridnya Hisam yang paling valid kalau cerita hadis tentang gurunya ini Abdurrahman ibn Abi Zinad. Karena tentu murid itu level-level tingkatannya. Ya, muridnya maka ini ada Hisham uh, Ibn Urwah Ibn Zubair. Nah dia punya banyak murid. Dari sekian banyak murid, kata Ibn Ma'in, muridnya yang paling valid kalau cerita tentang gurunya adalah ya, Abdurrahman Ibn Abi Zinad. Ya. Jadi meskipun Abdurrahman Ibn Abi Zinad ini berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya tidak ada yang ngasih tambahan tentang masalah rambut. Dia sendiri yang ngasih tambah dengan rambut. Maka bisa kita katakan Bahasanya Hisam ibn Urwah ibn Zubair itu menyampaikan hadis ini beberapa kali. Ya, berarti terjadi ikhtilaf tanawwu. Pas satu kali mengajar dan ini yang didengar oleh eh, murid-murid uh, yang lain itu tidak ada tambahan cerita tentang masalah rambut. Namun di kesempatan yang lain uh, ketika ngajar Hisham ibn Urwah ibn Zubair menyampaikan hadis ini plus cerita tentang masalah dan mengatakan di situ ada rambut. Dan karena uh, Abdurrahman ibn Abu Zinat ini adalah asbatun nas. Ya, yang paling valid kalau cerita tentang Hisham. Ya, maka dia dimenangkan daripada yang lain. Maka berarti dia yang paling lama belajar, yang paling dekat belajar dan seterusnya. Faya ziyadatun sahihatun makbulah. Maka ringkasnya berdasarkan keterangan At-Tirmidhi, tambahan tentang cerita rambut itu adalah tambahan yang sahih dan diterima. Bukan tergolong sad. Kemudian hadis selanjutnya adalah dari Al-Bar ibn Azib. Beliau mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marbu'ain. Marbu'an artinya tidak tidak jangkung dan tidak jebol namun tengah-tengah. Kemudian jauh antara jarak dua pundak beliau. Wakana jumatu dan adalah rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyentuh ujung telinganya. Dan hadis yang kedua dari kota Kota adah mengatakan aku bertanya kepada Anas, bagaimanakah rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kal Anas mengatakan, lam yakun biljadi jadi wala Rambut Nabi tidak keriting, tidak pula lurus. Dan rambut kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada ujung dua daun telinga beliau. Yang jadi pendalilan dari hadis Al-Bara' bin Azib ini adalah karena jumatu tatribu syahmata udhunaihi. Dan Jumat sebagaimana telah lewat adalah rambut yang menyentuh pundak. Namun kok di sini kok kalimatnya kok cuma sampai ujung daun telinga. Oh, kalau begitu jumah di sini artinya bukan itu, non jumah di sini artinya sekedar rambut saja. Karena jumah yang betul-betul jumah itu berarti sampai pundak. Lah kok jumah namun cuma sampai lurus daun telinga. Nah, ini berarti bukan jumah. Namun jumah di sini artinya rambut saja. Dan hadis Anas yang disebutkan rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pada ujung dua telinga beliau. Dan ini adalah sifat atau gambaran rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian keadaan. Kita selesaikan aja dulu dari Ummu Hani binti Abi Talib, e, putrinya anak perempuannya Abu Talib. Ummu Hani mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Mekah pada satu kedatangan dan beliau memiliki empat kuciran rambut. Ya, di catatan kaki diriatkan oleh uh, hadis ini disamping diriatkan oleh Tirmidzi di di Sama'il Nabi juga diriatkan oleh At-Tirmidzi di Jami' Tirmidzi. Setelah itu Tirmidzi mengatakan hada hadisun hasanun gharibun. Muhammad yaitu Imam Bukhari mengatakan aku tidak mengetahui kalau Mujahid mendengar hadis dari Umuhani. Ini kata maka kata Imam Bukhari ada ingkita terputus antara e, Mujahid dan Umuhani. Namun di sini ada sanggahan untuk Bukhari akan tetapi mendengarnya Mujahid dan Umuhani satu hal yang mungkin. Karena Mujahid itu lahir tahun 21 Hijriah. Dan Mujahid itu orang Mekah. Umuhani juga orang Mekah. Dan disebutkan dalam biografi Umuhani, bahasanya Umuhani ini hidup setelah masih hidup setelah wafatnya Ali dahron dalam waktu yang panjang. Dan wafatnya Ali itu tahun 40 Hijriah. Dan masih hidup panjang setelah 40 Hijriah. Maka ketika Ali wafat umurnya Mujahid berapa? 19 iya, tahun. 19 tahun. Ini sama-sama orang Mekah. Dan Mekah dulu tidak seluas Mekah sekarang. Iya, Mekah dulu tidak seluas Mekah sekarang, Mekah dulu kurang lebih cuma komplek Masjidil Haram sekarang ini. Ya, Mekah tidak luas, tidak seluas ya, sekarang. Sehingga sini dikatakan fasama idan mumkinun. Ya, maka mendengar dari Ummu Ahni satu hal yang mungkin. Ditambah hadis ini telah dinilai sahih oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad dan sejumlah ulama. Ya. Penjelasannya Ummu Hanik ini adalah saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Ummu Hanik mengatakan Rasulullah SAW tiba di Mekah, yaitu datang kepada kami di Mekah. Patematan satu kali kedatangan dalam keadaan Nabi itu memiliki empat kuciran rambut. E, rodair itu dofair, jalinan rambut. Nama lainnya juga adalah akois. Tiga ini Semuanya maknanya sama yaitu kuciran rambut. qada'ir, dufair, ako, uh, Nah, itu semuanya maknanya adalah kuciran rambut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan pada awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjulurkan rambut kepalanya ke belakang dan pada saat itu beliau mengkucir. Tentu pada saat itu beliau Eh, itu kesempatan itu yang memungkinkan untuk mengkucir. Thumma farokohu kemudian habis itu sisirannya adalah belah tengah. Kalau belah tengah nampaknya tidak kuciran. Ini. Namun kalau ke belakang kemudian di belakang ini dikucir boleh jadi ada dua kuciran atau lebih dari itu satu hal yang mungkin. Nah, ketika belah tengah itu berarti sudah tidak lagi pakai model rambut kuciran. Suma farqah kemudian belah tengah. Yang dimaksud al-farqu adalah Nabi jadikan rambut kepala kepala beliau firqata ini dua bagian. Setiap bagian oh, itu punya duubah, punya ekor. Wasadal, sedangkan sadal artinya dijulurkan di belakang tanpa menjadikan rambut kepala itu menjadi dua bagian. Kutipan dari Zatul Ma'ad. Kemudian dari Sabit Al-Bunani dari Anas. Eh, Anas mengatakan rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai setengah dari setengah daun telinga. Telah lewat eh, hadis dari Anas dari jalur yang lain di awal sadar itu awal awal judul bab dan ansaf dan ini adalah bentuk jama kemudian dimudofkan ke musanna udunai dua telinga ini satu hal yang boleh dalam bahasa Arab. Contohnya fakot sakot kulubukuma bukuma kulub jama mudof ilahnya musanna. Wasariku wasarikatu fakotau aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan keduanya. Aidi jama' Jamaknya yatun aidi. Mutaf ilahnya bentuk musanna. Mungkin ini satu hal yang boleh-boleh saja dalam bahasa Arab. Kemudian dari uh, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas. Dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah itu salah satu fuqaha usaba'ah. Tujuh ulama uh, ahli fikih kota Madinah. Tujuh mufti kota Madinah di masa tabi'in. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan rambut kepalanya. Dan orang-orang musyrik ketika itu e, model rambutnya adalah belah tengah. Sedangkan ahli kitab mereka menjulurkan rambut kepalanya, disisir dari depan, dari depan, ditarik ke belakang. Dan pada awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau berada di kota Madinah, beliau lebih suka mencocoki ahli kitab dalam hal ini Yahudi dibandingkan mencocoki uh, orang musyrik Mekah. Maka beliau lebih suka mencocoki ahli kitab, mencocoki orang Yahudi dalam perkara yang tidak diperintahkan dari Allah sedikit pun. Dan setelah itu setelah orang Mekah masuk Islam yaitu setelah Fatul Mekah Faroko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, maka setelah penaklukan kota Mekah sehingga penduduk Mekah itu jadi bagian dari kaum muslimin maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sisiran rambutnya belah tengah. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasdilu sya'rahu Ya, yasdil di sini dalnya di kasrah, boleh juga uh, dalnya di domah, boleh juga di kasrah. Boleh dibaca yas dulu, boleh dibaca dulu. yes dulu atau dulu itu artinya ya yatrukuhu mursala. Dibiarkan lepas ya, dalam keadaannya. Kemudian farqurasi artinya rambut kepala itu dibagi dan pembagiannya itu di tengah kepala dibagi menjadi dua bagian. Yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri. Maka pada awal Nabi suka mencocoki ahli kitab yaitu Yahudi. Karena ahli kitab yaitu Yahudi mereka punya kitab langit, kitab samawi. Yang itu adalah kitab langit min haisul jumlah. Secara umum kita katakan itu kitab samawi. Mengapa pakai min haisul jumlah? Karena sebagiannya adalah tambahan-tambahan dari manusia. Maka cuma kita katakan kitab samawi fil jumlah. Secara global. Maka ya tamil dimungkinkan sebagian aktivitas mereka mencocoki sama dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Lain halnya dengan orang musyrik. Karena agama orang musyrik eh, birumatihi seluruhnya. Rumah eh, rumah itu artinya min awal ila akhir. Min awal ila akhir itu rumah. Maka seluruhnya dari awal sampai akhir semuanya adalah ajaran agama yang baru yang muncul dari pemikiran manusia dan tebaan-tebaan manusia. Kemudian Nabi kemudian uh, kemudian cukur kepala dengan rambut kepala dengan belah tengah. Sebagaimana disimpulkan oleh Ibnu Hajar adalah cukuran belah tengah atau model sisiran belah tengah itu adalah akhirah amroin. Yang terakhir dari dua model sisiran rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang terakhir dari dua hal min fi'lihi dari perbuatan Nabi. kemudian dari Mujahid dari Umuhani, Umuhani mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki empat kuciran rambut. dan telah lewat hadis ini dari jalur Muhammad bin Yahya dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih bihi dengan redaksi yang sama dan telah lewat telah disebutkan apa yang berkenaan dengannya yaitu berkenaan dengan Mujahid dan Umuhani. Kemudian ada tambahan faedah dikutipkan dari perkataan saya Muhammad ibnu Salah al Utsaimin. Saya Muhammad ibnu Salah al Utsaimin rahimallahu taala suila ditanya tentang ya, rambut gondrong. Itolatu sya'ri roksi. Ya, gimana kalau apa hukum rambut gondrong? Wataufir. Memperbanyak rambut. Artinya tidak pendek namun lebat. Apakah rambut gondrong itu sunnah Nabi? Ataukah tidak? Maka jawaban saya Ibn Saimin rahimallahu ta'ala. La laisa minas sunnah. Ya, rambut gondrong itu bukan sunnah Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ittakhadahu beliau rambutnya gondrong. Kenapa inan nasa kalau waktu karena tren masyarakat, tren manusia di zaman itu adalah berambut gondrong. Ya takhidunahum mereka memiliki rambut yang lebat dan banyak. Eh, walihada oleh karena itu tatkala Nabi melihat ada anak kecil yang digundul sebagian rambut kepalanya dan yang lain disisakan, Nabi mengatakan gundul plontos seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Seandainya mempunyai rambut kepala yang e, rambut kepala yang lebat sampai bahkan sampai gondrong itu satu hal yang sepatutnya dimiliki niscaya Nabi akan mengatakan biarkan rambutnya sampai gondrong biarkan saja jangan dipotong-potong Wa ala hadha berdasarkan ini maka kami katakan bahasanya memiliki rambut yang lebat alias gondrong itu bukan sunnah Nabi. Sehingga kesimpulannya gimana? Ingkana dirinci. Jika tren manusia, tren masyarakat, ya taduna mereka punya kebiasaan, ya, mereka punya budaya rambut gondrong, silahkan berambut gondrong. Wa illa, namun jika tren masyarakat yang ada ya, itu tidak rambut gondrong. Rambut gondrong itu identik seniman, orang yang jauh dari masjid, bukan orang tukang pengajian, ya, non tukang gitar-gitaran. Nah, nah itu itu tren ya, pemilik rambut gondrong. Nah. Maka jika demikian itu bukan jadi budaya ya, masyarakat secara umum ya, itu jadi budaya komunitas manusia tertentu. Ya yang itu lebih identik dengan orang-orang yang duduk-duduk pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, nah itu gitar-gitar, nah itu yang berambut gondrong. Maka jika demikian keadaannya, maka jangan berambut gondrong. Iya. Jika tidak faf'al tadau annas, maka lakukanlah apa yang menjadi budaya masyarakat. Karena yang namanya sunnah Nabi itu ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah bi'ainiha. Sunnah Nabi dalam pengertian modelnya. Wa takunu sunatan bijinsiha. Dan boleh jadi jenisnya. Jenisnya apa? Jenisnya adalah mengikuti budaya. Ya. Maka sunnah Nabi adalah mengikuti budayanya. Bukan gondrongnya, namun mengikuti budayanya. Eh. Dan selain masalah rambut, Eh, bahasanya sunnah Nabi adalah mengikuti budaya dan bukan model tertentu. Namun di budaya di samping masalah rambut adalah masalah pakaian, masalah model pakaian. salam maka contoh yang lain adalah pakaian. Maka selama model pakaian itu tidak haram, wahaiat yaitu maksudnya bahannya sutra atau yang lain. Ini kalau kalau dari sutra ya laki-laki tidak boleh pakai. Maka selama zat pakaian itu bukan haram, Semacam sutra untuk laki-laki. Dan modelnya juga bukan haram. Maka as-sunnatu fiha ittiba'u ma'alihin nas. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah mengikuti yang familiar di tengah-tengah manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai pakaian yang beliau pakai karena mengikuti budaya manusia. Fanakulu maka kami katakan al-an saat ini telah menjadi budaya manusia tidak memiliki rambut yang lebat dan gondrong. Itu tren di Arab itu tidak rambut gondrong, bukan rambut gondrong. Oleh karena itu para ulama-ulama kibar, para ulama-ulama besar kita awal manadkuru minal ulama kibar dan yang pertama kami sebutkan dari ulama besar adalah guru kami sendiri yaitu Abdurrahman ibn Sa'di, demikian juga guru kami juga Abdul Aziz ibn Bas, demikian juga para syekh yang lain semacam Syekh Muhammad ibn Ibrahim dan teman-temannya dan yang lain min kibaril ulama dari ulama-ulama senior di Arab Saudi la yattakhiduna sya'ra. Mereka tidak berambut gondrong. Tidak ada ulama-ulama tersebut yang rambutnya gondrong, tidak ada. Beliau-beliau tidak berambut gondrong. Kenapa? Ini bukti bacanya mereka mereka tidaklah berpandangan kalau rambut gondrong itu sunnah Nabi. Wanahnu na'lamu dan kami dan kita yakin seandainya belia-belia punya pandangan bahasanya rambut gondrong itu sunnah Nabi, laka numin asyati nasi taharian. Tentu mereka adalah orang yang paling semangat untuk memilih, ya, mengupayakannya, ya, litibai sunnah dalam rangka mengikuti sunnah. Fasawab maka kesimpulannya annahu tabaun li nas. Masalah rambut itu baiknya gondrong ataukah cukuran pendek. Ya, itu mana yang terbaik itu mengikuti mana yang menjadi budaya masyarakat. Jika Anda tinggal di satu tempat manusia itu memiliki kebiasaan itikadu syar memiliki rambut yang lebat, maka silakan berlambut lebat. Jika tidak, maka jangan aneh-aneh. Ya, gondrong sendiri, tidak ya, ada temannya. Ya, sekian perkataan saya Ibn Zaymin diambil dari Liqa Al-Bab Al-Maftuh. Akan tapi wajib satu hal yang diwaspadai dengan betul-betul waspada, ya, yaitu e, mewaspadai menyerupai orang kafir. Dan laki-laki jangan menyerupai model rambut perempuan. Karena Nabi SAW siapa menyerupai sekelompok orang, ya, fawa minhum maka dia bagian dari mereka. Dan yang dimaksud dengan model rambut yang serupa dengan orang kafir itu boleh jadi tren umum orang kafir. Boleh jadi adalah tokoh orang kafir tertentu, artis tertentu, pemain basket e, si A atau si B. Nah, model rambutnya seperti itu. Maka siapa yang mencontohnya, nah maka ini termasuk dalam nah, e, tasabuh bil kufar Ya, meskipun ya, meskipun itu cuma satu orang saja, maka tidak uh, di sini tidak harus general keadaan satu ya, satu kaum satu komunitas boleh jadi satu tokohnya ya, maka itu sudah termasuk dalam hadis ini. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wamah dan meskipun demikian saya Abdul Razak eh, membicarakan fenomena di Saudi, maka sebagian anak-anak muda memelihara rambut kepalanya, kemudian memanjangkannya, menggondrongkannya. Lalu setelah itu sisirannya semisal sisiran perempuan tamaman 100%. Bahkan e, anak muda laki-laki pemuda ini kemudian pinjam sebagian alat Mbak Ayunya. <laughs> sebagian benda Mbak Ayunya yang di, kakak perempuannya yang dipakai untuk uh, untuk naruh di rambut kepala. Ista'aroh dia pinjam sebagian benda milik saudara perempuannya. Yang biasa perempuan itu meletakkan benda tersebut di rambut kepalanya. Dipinjam untuk apa? Lihat ja'alah fisyarihi untuk ditaruh di rambut kepala si pemuda ini. Contohnya penjepit rambut. Ya. ya, dia pakai penjepit rambut. Sebagaimana penjepit rambut pinjam punya adik perempuannya. Nah, Ya, maka ini pakai penjepit rambut semacam ini ya, termasuk dalam ya, perbuatan yang terlaknat. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyepai perempuan. Fekunu maka sehingga jadilah rambut kepalanya sehingga jadilah dia seperti saudara perempuannya tamaman 100%. Lebih-lebih lagi kalau dia ditambah ngerok habis singgotnya udah Ya, maka sempurna serupa dengan perempuan. Kalau tadi kan gondong jenggotan, nah ini kan, ya ada laki-lakinya jenggotannya. Gondong pakai penjepit rambut khas perempuan dan jenggotan, nah, masih ada ciri laki-lakinya. Nah ini udah uh, gondrong, pakai penjepit pinjem mbak ayunya, ya. ditambah nggak punya jenggot dan kau habis jenggot sudah lengkap. Ya. Bal yuntifu, apakah dia cabuti bulu lihyahnya. Ditambah lagi dia pinjam dari saudara perempuannya sejumlah benda yang ditambahkan pada pipinya. Nah. Nau'an minal humroh. Sehingga kemerah-merahan pipinya. Nah. Dan sebagian anak muda ini terkadang menjumpai orang kafir dalam kosoh. Kosoh itu model potongan. Kosoh itu syar dalam model potongan rambut kepalanya atau warna rambut kepalanya. Ini semua adalah musibah besar. Rubama ghalata batu haula boleh jadi sebagian mereka-mereka pemuda yang rambut gondrong itu ghalata ya, berba, uh, keliru dengan mengatakan gondrongnya rambut itu sunnah Nabi. Nah. Ya. Namun dia teriak-teriak kalau gondrong rambut itu sunnah Nabi, ma'at tafridihi rubama bi ilma Namun ya, salatnya bolong-bolong. Ditegur kenapa rambutnya gondrong sunnah Nabi. Nah. Sunnah Nabi yang wajib. <laughs> yang jelas-jelas wajib sholat lima waktu. Malah bolong-bolong. Ini tidak benar ini. Ini tidak benar. Ditegur kenapa rambutnya gondrong bilangnya sunnah Nabi. Namun realitanya tafrid dia sendiri, dia sendiri ceroboh berkenaan dengan melaksanakan pelaksanaan sholat yang fardu wallahul musta'an. Ya, demikian yang kita baca kesempatan uh, malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh